Qala Asy-Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah bi ru'yati hilalihi au ikmali Sya'ban 30 yawman Beliau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya puasa Ramadan penetapan tanggal 1 Ramadan adalah biru'yati hilalihi dengan melihat hilal di bulan Ramadan terlihatnya hilal nah Au, atau kalau tidak terlihat hilal ikmali sya'ban salasina yauman atau dengan menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari iya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam qala sallallahu alaihi wasallam Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu muttafaqun 'alaihi Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumuhu" jika kalian telah melihat hilal. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam wadih jelas beliau mengatakan jika kalian melihat yakni dengan mata kalian idharo ra'aitumuh jika kalian melihat hilal fasumu maka berpuasalah dengan terlihat hilal maka masuklah bulan Ramadan wa idharo ra'aitumuhu demikian pula kalau kalian melihat hilal Syawal fa'aftiru maka berbukalah yakni masuk bulan Syawal selesai bulan Ramadan fa in ghumma alaikum seandainya hilal itu tidak terlihat karena ada yang menghalangi awan hujan debu ya kalau sedang angin, topan, macam-macam itu debu naik kan tidak mungkin kelihatan. Atau hujan juga tidak kelihatan. Mendung juga tidak kelihatan. Ya. Fa in huma alaikum jika tidak terlihat atas kalian hilal Nabi Ali Shallallahu Wasallam memberikan jalan keluar karena kemungkinan tidak terlihat dengan sebab itu ada dan Islam telah sempurna Segala sesuatu yang dibutuhkan mesti ada, terjawab. Kita tidak dibiarkan dalam keadaan bingung, bimbang, tidak ada bimbingan. Ya. Nabi mengatakan, kalau kamu melihat hilal, puasalah. Kalau kamu melihat hilal, berbukalah. Tanpa ditanyakan Rasul sudah menjelaskan, fa humma alaikum jika terhalangi oleh kalian hilal, tidak terlihat karena mendung, hujan, awan. Kata Nabi, faqdurulah. Faqdurulah. Apa makna faqdurulah? Makna faqdurulahu diterangkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Nabi mengatakan faqdurulahu salasin. Maka hitunglah untuknya 30 hari yang dijadikan 30 hari itu apa? Diterangkan dalam lafaz yang lain, fa'akmilu iddatas sya'ban salatin rawahul Bukhari. Maka sempurnakanlah ya jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Fa'akmilu iddatas Sya'ban salasin. Maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah. Iya. Maka dengan hadis-hadis ini ya menjadi mudah urusan kita. Nah, lihat kalau kelihatan hilal maka bulan Ramadan telah tiba. Kalau tidak sempurnakanlah bulan Syaban ya 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapa yang menetapkan bahwa saya besok adalah bulan Ramadan? Yang menerima persaksian bahwasanya besok adalah Ramadan. Yang menerima persaksian adalah penguasa waliul amr. Iya. Ketika ada orang datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan saya melihat hilal. Nabi tidak melihat, tetapi ada orang yang datang kepada Nabi menyampaikan saya melihat. Dan dia seorang Muslim. Nah, diterima persaksiannya, maka ya diumumkanlah bahwasanya besok adalah Ramadan. Maka diterangkan di sini ikhwatil kiram rahimani warahimakumullah masalah berikutnya. Dengan berapa persaksian ya, hilal Ramadan itu ditetapkan. Kata beliau, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi. Dan Ramadan ditetapkan dan dimulai puasa di bulan Ramadan bi ru'yati adlin dengan ru'yahnya satu orang. Kalau ada satu orang yang adil, seorang dikatakan, dikatakan adil tentunya jika dia muslim. Ya, ini syarat adalah syarat seorang dikatakan adil ya diantaranya adalah dia seorang muslim. Jika ada seorang yang adil melihat hilal, kemudian persaksiannya diterima. Persaksiannya diterima. Maka ditetapkanlah besok adalah Ramadan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemerintah kita dalam hal ini ya diwakili oleh Departemen Agama Kementerian Agama telah berupaya untuk menegakkan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam ini. Yani berusaha untuk melihat hilal ditempatkan di berbagai macam titik di penjuru negara kita ini. Di tempat-tempat yang mungkin dan mudah untuk melihat ada hilal. Kemudian setelah itu di diusyawarahkan ada sidang isbat untuk menetapkan apakah terlihat hilal atau tidak. Kalau ada yang mengatakan saya melihat, diterima persaksiannya atau tidak. Iya. Karena bisa jadi seorang mengatakan saya melihat, namun persaksiannya tidak diterima karena meragukan. Ya, saya melihat hilal lama tadi sampai 15 menit saya melihat, tidak mungkin sampai 15 menit muncul seperti itu. Atau mungkin saya melihat sudah tinggi sekali. Ya tentunya yang seperti ini harus harus dilihat, disaksikan. Atau orang ini diragukan persaksiannya. Kalau ada satu orang saja yang mengatakan saya melihat wa kubila ru'yatuhu syahadatuhu persaksiannya diterima maka ditetapkan besok adalah mazhab hilal yakni besok adalah Ramadan besok adalah bulan Ramadan wabillahi taufiq wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlan dan tidak diterima ya untuk bulan-bulan yang lain kecuali dua orang saksi yang adil. Adapun untuk bulan Ramadan maka cukup dengan satu orang saksi yang melihat hilal diterima persaksiannya maka apa namanya ditetapkan besok adalah yaumu asyam atau bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, "Tara an-nasu al-hilala." Fa'akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. amara bi siyamihi. Manusia di zaman Nabi Ali alaihi wasallam taroa berusaha melihat hilal. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat, kebahagiaan untuk menyambut Ramadan. Bagaimana tidak bersemangat? Ramadan adalah syahrul mubarak. Bulan yang mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Allah Jalla wa khususkan atas bulan-bulan yang lain. Dijadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Al-Quran. Sebagai bulan Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Kama qala jalla wa ala sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Iya. Dan Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir di bulan Ramadan yaitu di malam Qadar Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal anzalnahu ya telah menurunkan Al-Qur'an kapan? Di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar Yaitu di bulan Ramadan Secara keseluruhan Kama rawadhalika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan dari sisi Allah ila sama'id dunia sampai ke langit dunia saja. Diturunkan secara keseluruhan sampai ke langit dunia di Baitul Izzah. Harus setelah itu diturunkan bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ada yang diturunkan sebelum hijrah namanya surat dan ayat makkiyah yang diturunkan ya sesudah hijrah sebelum hijrah makkiyah sesudah hijrah adalah mada madaniyah ayat atau surat apa madaniyah Diturunkan bertahap. Dan yang pertama kali diturunkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diturunkan pada bulan Ramadan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Para sahabat demikian bersemangat, suka, senang, bergembira menyambut Ramadan dengan berusaha melihat hilal. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang dikhususkan oleh Allah. Bahkan di bulan itu secara khusus disebutkan oleh Nabi Ali alaihi Wasallam, "Futihat Abu Abul jannah, dibuka pintu-pintu jannah. Pintu-pintu sorga, jannah. Wa Abu abwabun niran. Dan dikunci pintu-pintu neraka, wasufidatis syayatin dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Malam Qadar yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sehingga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in menyambutnya dengan kegembiraan, berusaha untuk melihat hilal. Fa'akhbartun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengabarkan kepada Nabi anni ra'aituhu, saya melihatnya. Berapa orang ini? Satu, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan anni ra'aituhu. Saya melihat hilal ya Rasulullah. Diterima persaksian oleh Nabi alaihi salatu wassalam fa'amara bisyamihi maka ya diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa besok ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dengan ini insyaallah taala ya akan memutuskan berbagai macam khilaf yang terjadi betapa butuhnya kaum muslimin kepada iktilaf persatuan ya alal haq di atas al haq alal kitab was sunnah bersatu di atas hablillah tali Allah yakni Al-Qur'an dan mada sunnah bukan persatuan semu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk bersatu adalah bersatu di atas tali Allah Alkitab was sunnah Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu bersatulah kalian Ya, dalam ayat ini untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jami'an. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Ya. Jangan kalian bercerai-berai. Termasuk di dalam kita menentukan mana? menentukan satu Ramadan atau satu Zulhijjah. Ya. Nah, butuh adanya persatuan. Kita nggak terbayang kalau seandainya ya eh, ada hari Arafah dua hari, yang satu Senin, yang satu Selasa, Arafah. Dan belum pernah terjadi, wallahu alam bishawab. Di saat kaum muslimin seluruh penjuru dunia berkumpul jadi satu. Ya. Tidak terbayang seandainya kemudian ada Arafah dua hari atau ada Arafah sampai tiga hari. Nah, dan kalau berbicara tentang hisab, tentang hisab di Mamlaka Arabiah juga hisab dipakai, tetapi untuk apa namanya eh, membantu saja, untuk mempermudah. Tetapi kita tahu kaidah-kaidah hisab saja di antara ahli hisab berbeda-beda. Ya, sorohatan memang demikian kenyataannya. Apa yang ditetapkan oleh Ummul Qura, hisab Ummul Qura dengan hisab Robitoh Alam Islami bisa jadi berbeda. Sama-sama di di Mekah, ya, sama-sama di Mamlakah Arabia Saudiyah. Yang satu menetapkan tanggal satu adalah hari Senin, yang satu mengatakan hari apa? Selasa. Karena bisa jadi perhitungannya berbeda. Yang satu punya rumus kalau di atas sekian derajat sudah kelihatan. Yang satu enggak, harus sekian derajat. Loh ini saja sudah berbeda. Maka sangat-sangat mungkin akan terjadi apa? Perbedaan. Ya. Suatu saat bisa bisa sama, betul, perhitungan bisa sama. Kalau yang satu mengatakan misalnya, ya contoh saja, satu derajat sudah kelihatan. Yang satu mengatakan satu setengah derajat baru kelihatan. Kebetulan perhitungannya sama, semuanya hasilnya dua derajat. Sepakat tidak? Sepakat semuanya. Ya. Karena yang ini di atas satu, yang ini di atas apa? Satu setengah. Tapi kalau kemudian 1,25 ya, maka yang satu setengah tidak akan menetapkan besok sebagai apa? Ramadan tidak akan. Tidak akan menetapkan besok tanggal 1 Dhul Hijjah. Tidak, besok bukan 1 Dhul Hijjah. Maka akan terjadi perbedaan. Nah, terus siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah sunnah. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Ali alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa afiru li Dan pemerintah punya peran besar di sini. Maka pemerintah Mamlakah Arabia Saudiyah dalam hal ini sebagai tamu, sebagai tuan rumah tentunya, sebagai khadimul haramain, ya, sebagai apa namanya tuan rumah penyelenggaraan haji menetapkan besok tanggal 1 Dzulhijjah. Arafahnya tanggal 9 hari ini ditetapkan. Semuanya sama. Walhamdulillah rabbil alamin. Terjadi persatuan. Kalau seandainya Arafah sampai tiga hari, tidak bisa kita bayangkan. Nah, Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Yani ijtima'ul kalimah. Bersatunya kaum muslimin di atas kalimat di atas Alkitab wa Sunnah adalah sebab yang menjadikan musuh-musuh Islam ya khaf, takut, gentar. Tetapi ketika kaum muslimin berserai berai sebanyak apapun kaum muslimin, sebanyak apapun jumlah kaum muslimin, jumlah mereka itu tidak menjadikan musuh-musuh Islam gentar dan takut. Seperti kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan datang suatu masa di mana kalian ini kaum muslimin seperti makanan yang berada di atas apa namanya hidangan, meja hidangan. Semua manusia berusaha untuk mengambil, semua yang akan makan berusaha untuk apa namanya menyantapnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah karena kita ketika itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi La, nakum bal antum kasir. Bahkan jumlah kalian banyak. Walakin nakum Husaun kahusais sail. Namun kalian itu banyak, banyaknya seperti buih di lautan. Tidak punya kekuatan. Ya. Ikhwatul kiram rahimah rahimahullah. Di antara sebabnya adalah ikhtilaf. Ya. Muncul orang-orang rafidah yang mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat, tidak bisa diajak bersatu yang seperti itu. Bersatu yang dimaksud adalah bersatu di atas kitab buat sunnah. Tidak mungkin kita bersama dalam keadaan kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kita meyakini istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam adalah istri beliau di dunia dan istri beliau di akhirat nanti di jannah karena mereka dijamin jannah istri-istri Nabi. Sementara mereka orang-orang Rafidhah mengatakan istri-istri Rasul kafirah, kafir. Tidak bisa kita bersatu di atas itu. Walaupun mereka mengatakan kan kita sama-sama sholat menghadap Ka'bah. Betul, sholat menghadap Ka'bah. Tetapi keyakinan kalian ini keyakinan yang batil, keyakinan yang bisa menjadikan seorang kufur kepada Allah Azza wa Iya, bukan persatuan semu yang diharapkan. Tetapi persatuan yang dimaksud adalah bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ini masalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah eh, Syekh Abdurrahman Nasir asy rahimahullah terkait dengan mada ya, tentang kapan kita berpuasa dengan apa ditetapkan satu Ramadan di ru'yati hilalihi dengan melihat hilal au ikmali iddati sya'ban salasin atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari karena ada sebab tidak terlihatnya mada, tidak terlihatnya hilal. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, ini kan mendung, ini kan hujan. Kalau kenyataannya sebenarnya ada hilal bagaimana? Ya enggak apa-apa. Rasul yang mengatakan seperti itu kok. Ya. Rasul sendiri yang mengatakan, "Fa in humma alaikum jika terhalangi oleh kalian, ya. Baik. Fa akmilu iddatash Sya'ban salasi. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban berapa? 30 hari. Wabillahi taufiq. Rasul yang mengatakan. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita masuk pada masalah berikutnya. Qala Syekh Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yajibu tabitun niyati li siyamil fardhi. Dan wajib kita berniat di waktu malam untuk puasa wajib. Untuk puasa wajib. Nah, Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dalilnya adalah hadis Hafsah. Hadis Hafsah di mana beliau meriwayatkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama min al-laili, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak bermalam dengan niat untuk berpuasa besok hari sebelum fajar, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri, dalam sebagian riwayat min al-lail, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi Sunan wa Tirmidzi wa Nasa'i Taib kadalika fi Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi. Dan hadis ini memiliki jalan yang banyak ya. Atau ada jalan-jalan yang menguatkannya. rabbil alamin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala yakni terkait dengan masalah apa? An-niyah. Masalah apa? Niat. Ya. Dibedakan di sini antara puasa wajib dan puasa apa? sunnah. Kalau puasa wajib harus sudah berniat sebelum apa? Fajar. Sebelum fajar, yakni sebelum waktu subuh. Berdasarkan hadis tadi Hafsah. Puasa wajib ya? Puasa Ramadan atau puasa nazar, nazar juga apa? Wajib. Atau puasa qadha, mengqadha apa namanya? Puasa Ramadan. Ya, atau puasa kafaroh yang wajib-wajib ini nazar Ramadan, kodok Ramadan ya. yang wajib-wajib itu harus ada niat sebelum apa? Hajat. Nah, adapun puasa sunnah, ya, puasa sunnah maka boleh niat itu muncul belakangan, walaupun di waktu duha, walaupun di waktu duha yakni ya, sesudah terbit matahari, sesudah fajar, baru muncul niat. Di antara hikmahnya, wallahu a'lamu bishawab, untuk mempermudah kaum muslimin memperbanyak puasa apa? Kan? sunnah. Nah, Wabillahi taufik. Karena terkadang orang ya tidak ingin makan pagi hari, tidak ingin makan rasanya. Dan saya sudah terlalu banyak makan di malam ini. Jam 7 rasanya makan tidak doyan. Sudahlah puasa saja. Ya. Puasa sajalah. Puasa apa? Sunnah. Ada makanan di hadapannya, tapi terasa sudah terlalu banyak makan. Puasa sajalah. Niat puasa apa? sunnah. Atau karena tidak ada makanan. Kalau ini karena banyak makanan, kebanyakan makan. Atau karena tidak ada makanan, mau makan tidak ada makanan, sudahlah puasa saja. Ya, Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan dalam riwayat Muslim, "Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahku ya rumahnya Rasul, kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah. Fakola kemudian Nabi mengatakan hal indakum syai'un. Apakah ada makanan di tempatmu wahai Aisyah? Ada makanan tidak? Kulna maka kami mengatakan lah tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan. Kola maka Nabi mengatakan fa ini kalau demikian idan imun kalau demikian saya puasa saja. Ya, kalau demikian saya berpuasa. Nah, berarti Nabi di awalnya tidak berniat puasa. Beliau berniat untuk makan. Beliau bertanya dulu ada makanan tidak? Nah, ternyata tidak ada. Fa ini idan soimun. Kalau demikian saya berpuasa. Nah, summa atana yauman akhar. Kemudian suatu saat Nabi datang di hari yang lain. Juga sudah apa ya ini sudah masuk hari, sudah di, setelah fajar tentunya. Fakulna ketika datang istri Rasul mengatakan uh dialana haisun. Ya Rasulullah kita baru saja dapat hadiah ini. Ada yang menghadiahi hais. Hais yang korma ya, yang ditumbuk halus ya, dicampur dengan apa namanya tepung gandum dan yang lainnya. Ya. Kalau di tempat kita seperti bumbu pecel itu ya bentuknya. Kalau bisa namanya hais. Ya. ya Rasulullah baru saja kita dapat hadiah hais. Kata Nabi, hari ini ini coba tunjukkan mana hadiah itu. Falakot asbah iman. Sebenarnya saya sedang puasa. Fa'akala kemudian beliau membatalkan puasanya. Dua kejadian yang berbeda. Yang pertama Nabi tidak berniat puasa, namun didapatkan tidak ada apa? makanan. Beliau kemudian berniat puasa di saat itu. Kejadian yang kedua, Nabi datang, ya, kemudian istri beliau menunjukkan ada makanan. Tidak tahu Rasul sedang puasa, ya, sedang berpuasa Rasul tidak tahu, yakni istri beliau tidak tahu, Rasul yang memberitahu sesungguhnya saya sedang berpuasa, ini puasa apa? Sunnah. Namun kemudian beliau memakannya, faakal. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dari hadis ini ya, terkait dengan puasa sunnah boleh bagi seorang untuk ya, tidak memiliki niat di waktu malam. Boleh niatan itu muncul belakangan sesudah fajar Taib. Sebagaimana juga boleh bagi seorang yang berpuasa sunnah untuk membatalkan puasanya. Terkadang ada sesuatu yang memang mengharuskan dia untuk buka atau ada hal-hal yang lain. Nah, berbeda dengan puasa apa? Wajib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun para ulama mengingatkan ya, kita boleh meniatkan puasa sunnah sesudah fajar dengan syarat dengan syarat sesudah fajar kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan apa? Puasa. Ya. Ba'da sholat subuh pulang ke rumah ngopi, ya kan? Habis ngopi jam 7 tanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau demikian saya puasa. Lu kamu sahur tadi jam berapa? Ya kan? Ba'da subuh. Ya, enggak bisa, enggak bisa puasa. Ya. Nah, enggak bisa puasa. Ya. Atau mungkin ya, pembatal-pembatal yang lain. Ya. Nah, pembatal-pembatal yang lain, minum, makan, ya, atau yang lain dari pembatal-pembatal apa? Puasa. Jadi boleh seorang berniat untuk melakukan puasa sunnah sesudah terbit fajar di syarat dengan syarat dia belum melakukan pembatal-pembatal apa? Puasa. Sebagian ulama memberikan syarat yang lain, ya, yaitu masih tersisa hari cukup cukup lama. Jadi masih lebih banyak apa waktu puasanya daripada apa? Ya, tidak yakni sebelum niatnya. Nah, yakni kalau dia berniat e, misalnya jam 9, berarti kan masih tersisa apa namanya? waktu lama. Ya. Eh, Hakada demikian sebagian para ulama menyebutkan syarat ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun puasa wajib, maka puasa wajib harus ada niat. Yang dimaksud dengan niat adalah apa yang ada dalam hati kita. Mahallun niyyah Tempat niat adalah dalam apa? Hati. Ketika seorang terbersih dalam hatinya, saya berpuasa besok atau ingin berpuasa besok, ini sudah teranggap apa? Niat. Dan bangunnya seorang untuk sahur itu juga sudah menunjukkan dia apa? berniat untuk puasa. Untuk apa dia bangun jam setengah empat? Ya, ya. untuk sahur. Artinya mesti dia punya niat untuk besok apa? Berpuasa. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah puasa Ramadan wajib untuk kita berniat setiap harinya. Jadi setiap hari ada niat baru, niat baru, niat baru, niat baru. Ataukah cukup satu niat untuk satu apa namanya? bulan. Khilaf di kalangan para ulama ala kaulain, Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya setiap malam itu harus ada apa? niat. Karena masing-masing puasa adalah puasa tersendiri. Tanggal 1 Ramadan yaitu puasa tersendiri. Ya. Baik. Tanggal 2 Ramadan juga puasa apa? tersendiri. Ya. Nah, sehingga masing-masing puasa itu membutuhkan apa? Niyah. Ada niyatun mustaqillah. Ada niat yang apa? E, tersendiri. Ya, setiap apa namanya? Setiap setiap setiap malam. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah dan juga pendapat Abu Hanifah dan juga salah satu pendapat dari madhab Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ya. berdalil dengan hadis tadi. Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak meniatkan sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada siam baginya. Ini pendapat tadi Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah cukup bagi dia untuk meniatkan satu bulan itu. Ya, orang sudah berniat puasa setiap dalam satu bulan tadi Ramadan. Ya. Wabillahi taufik. Ini adalah madhabnya Imam Malik rahimahullah. Madhabnya Imam Malik. Kemudian Ishaq ibn Rahuya. Ya dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Tayyib, salah satu madhab, salah satu pendapat dari madhab Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat. Ada dua riwayat. Ya. Berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Innamal a'malu niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa." Masing-masing itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatannya. Dia sudah berniat untuk puasa Ramadan. Ya. Kan demikian ya. Kita datang masuk, oh besok Ramadan, niatan kita, saya puasa sampai selesai. Ya. Wabilah itu. Tentunya, ya ini pendapat yang juga masing-masingnya kuat. Tetapi untuk hati-hatinya, Allah wa untuk kehati-hatian, kita hendaknya apa namanya terus berusaha untuk memiliki niat. Ya, dan niatan itu cukup dengan seorang apa namanya ya, sahur sudah sudah niat ya wabillahi taufik dan akan terjadi atau apa namanya akan tampak buah dari perbedaan pendapat ini dalam sebuah kejadian. Coba perhatikan pengaruh dari khilaf ini adalah ketika ada kejadian seorang ba'dal asar tidur. Ya, ba'dal asar Tidur. Dia sedang puasa. Ba'dal asar capek sekali tidur tidur 14 sampai saatnya buka puasa tidak buka puasa masih tidur maghrib masih tidur isya masih tidur sampai bangun tahu-tahu sudah azan apa subuh nah nah ini baru tampak pengaruh dari perbedaan pendapat ini bagi yang berpendapat harus ada niat di waktu malam berarti dia tidak memiliki apa niat jelas tidak punya niat di waktu malam kenapa karena tidur sebelum asar ya, atau sesudah asar sebelum maghrib dia tidur bangunnya sudah apa subuh malamnya tidak punya niat dia tidur maka dia wajib berpuasa di hari itu namun dia punya hutang tetap satu harus mengkobok ya. karena dia tidak memiliki apa niat ya. ada pun yang berpendapat dia sudah punya niat satu bulan maka sah puasanya ya. nah Adapun bagi yang tidak tidur malam, orang tidak tidur malam, insya Allah semua punya niat. Ya. Sholat berangkat terawih, besok puasa. Ya. Bangun untuk apa namanya? Sahur, besok puasa. Ya, sudah jelas kalau orang yang tidak tertidur. Masalahnya adalah orang yang tertidur tadi. Ba'dal asr sampai apa? Subuh. Nah, ini baru tampak. Apa namanya? Buah dari apa? Khilaf. Buah dari perbedaan pendapat ini. Taib, tetapi yang lebih hati-hati tentunya kita senantiasa berusaha untuk apa namanya memiliki niat dan bersemangatlah untuk kita apa namanya bangun untuk melakukan sahur dan di dalam sahur itu banyak sekali keberkahan ya fa inna fis sahuri barokah karena dalam sahur itu ada keberkahan dan di antara keberkahan itu adalah pastinya kita memiliki apa niat ya wabillahi taufik ini masalah yang terkait dengan masalah niat wa yajibu tabyitun niyah li siyamil farad ya. wa yajibu tabyitun niyah li siyamil kurang berapa menit dua menit lagi nah Baik, semoga kita bisa melanjutkan ya, di waktu yang lain ya, untuk menyempurnakan pembahasan ini. Pembahasan kitab Siam dari apa namanya? Kitab e, Manhajus Salikin. Namun sebelum saya tutup ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Hendaknya masing-masing kita bertekad untuk berpuasa seperti puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wajalla. Ikhlas untuk Allah azza wajalla. Syaratul tsani, syarat yang kedua adalah apa? Mutaba'atul Rasul. Mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau. Dan seorang yang mendapatkan kemuliaan besar dan pahala yang besar di bulan Ramadan yang paling besar pahalanya adalah yang paling sesuai dengan tuntunan adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan paling ikhlasnya ya, yang paling ikhlasnya dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Wasallam bagaimana Nabi berpuasa ternyata Nabi bukan hanya puasa dari makan dan apa minum wal jima bukan hanya dari itu tetapi juga min al kalam al muharram dari ucapan-ucapan yang apa yang haram dari perbuatan-perbuatan yang haram dalam hadis dikatakan man lam yada' az zur wal amala bih awal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu atau oh, kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang dia berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, maka Allah tidak punya hajat dengan puasanya itu. Ya. Wabillahi taufik. Bagaimana mengisi bulan Ramadan? Bagaimana seorang muslim di bulan Ramadan? sudah diajarkan dan disontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Yaqra'u al Quran. Ya'ridu al Quran. Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril. Setiap malam. Setiap malam. Sampai akhir bulan Ramadan. Di situ ada sholat tarawih. Di situ ada i'tikaf. Di situ ada upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini semuanya ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu yang tersisa di bulan Syaban ini menjelang bulan Ramadan, marilah kita manfaatkan untuk yakni talabul ilmi, watafakuh fitin, menuntut ilmu eh, terkait dengan ibadah siam ini dan juga tentunya yang lain. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa wasallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.